Apakah diperbolehkan <clears throat> atau halal seseorang yang terikat kontrak kerja di perusahaan atau di kantornya seperti jam kerjanya sudah ditentukan kemudian dia pulang kerja sebelum waktunya untuk berangkat talabul ilmi ke majlis ilmu atau dalam rangka ikut berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ini tergantung ketentuan perusahaan. Misalkan diizinkan ketika ada izin tertulis misalkan dia mengajukan izin pulang terlebih dahulu atau ada yang lainnya, izin cuti dan segala macamnya, maka boleh. Tapi ketika tidak ada aturan yang seperti itu, harus sesuai dengan, jam kerja, jam 7, jam 4. Maka dia harus amanah kerja. Tidak boleh dia kemana-mana sampai dia selesaikan kontrak kerja dia dari jam 7 pagi misalnya, jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu namanya amanah. Barakallahu fikum. <clears throat> Walaupun untuk kepentingan-kepentingan talabul ilmi. Sehingga talabul ilminya di luar jam-jam tersebut. Ketika tidak ada aturan dalam perusahaan. Itu ketika ada, ada masalah. Akan tanya kepada, kepada perusahaan antum, <clears throat> kalau saya pulang lebih awal bagaimana ketentuannya? Kalau misalkan saya tidak masuk kerja bagaimana ketentuannya? E, dipenuhi aturan mereka barakallahu <clears throat> Makanya ketika kerja itu niat yang bagus bukan niat untuk memperkaya diri atau kerja yang halal itu niatnya yang baik supaya kerjaan antum dari mulai jam 8 sampai sore itu ibadah terus nilainya itu antum niatkan untuk kerja menafkahi anak istri antum kerja dengan niat untuk mandiri supaya jangan mengemis meminta-minta kepada orang lain antum e, menjadi pekerja atau bekerja dalam rangka untuk uh, menggunakan hasil kerja rezeki tadi untuk mentaati Allah Azza wa Beribadah kepada Allah Azza wa Sehingga antum bekerja di kantor dan segala macamnya di tempat-tempat kerja dari boleh antum bekerja sampai antum pulang itu dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu Sehingga sedang beramal soleh. Ilmunya di luar tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. <clears throat> Nah, apakah boleh mendengarkan rekaman taklim dari seseorang yang telah menyimpang? Jawabannya, jawabannya, ya tidak boleh dengan yang saya terangkan tadi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu adalah agama maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini siapapun orangnya dari manapun orangnya ketika para ulama kita menyatakan dia telah sesat dia telah menyimpang atau dia banyak syubhatnya banyak fitnahnya tinggalkan cari ilmu dari orang yang lain tentu masih banyak Insya insyaallah taala dan dalam rangka untuk menyelamatkan akidah dan agama kita. Jangan korbankan agama atau akidah karena yang satu ini barakallahu Apakah harus dijawab salam seseorang yang mempermainkan salamnya? E, ketika salamnya itu dengan lafaz yang betul, atau jawab dan sampaikan kepada dia uh, teguran ataupun nasihat. Anda mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya akhi, tolong kalau salam jangan main-main. Yang serius, ini syiar Islam, jangan dipermainkan. Kolas antum menjawab, menjawab salamnya sekaligus menyampaikan nasihat kepada dia dengan cara yang baik. Barakallahu fikum wallahu a'lam Apakah benar menikah menjadi penghalang seseorang untuk menimba ilmu dan beribadah? Loh, siapa bilang? Menikah itu ibadah. Ya benar? Loh kok diem? Menikah itu ibadah. Menikah sunnah Rasulullah SAW. Kamu sedang beramal soleh dengan nikah tadi. Makanya pernikahannya harus syar'i. Difahami soleh ya? Dan nggak ada sejarahnya menikah kok kemudian menghalangi orang ibadah. Tetap sholat, tetap puasa, tetap semua tetap bakal lebih bersemangat dengan pernikahan tadi. Ada pasangan antum yang soleh yang menyemangati antum untuk beramal soleh. Itu kalau nikahnya syar'i. Belajar juga begitu gak menghalangi. Tambah semangat belajar. Dikarenakan dengan antum menikah punya kewajiban yang sangat baik terkait dengan masalah keluarga antum harus menafkahi keluarga, harus tahu ilmu ilmu syar'i terkait dengan uh, jual beli dan segala macam supaya halal usahanya kamu harus mengerti ilmu rumah tangga mengerti ilmu yang terkait dengan bab tersebut masalah talak dan segala macamnya harus punya ilmu semakin semangat dalam talabul ilmi dikarenakan semakin banyak yang antum harus uh, lakukan dan diperjuangkan para fikum ini mungkin yang salah niat dalam nikah ya ikhwan sehingga begitu nikah hilang mana nih fulan eh, sibuk dengan istri barunya eh, kok anak nggak gak pernah kelihatan jamaah lagi itu iya sibuk dengan istri barunya lupa sholatnya ada ya, banyak lagi sehingga kalau niatnya eh, niatnya bagus insya Allah akan dikasih kemudahan untuk semakin berilmu dan semakin beramal dengan pernikahan tadi. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum gambar yang bernyawa yang ditempatkan di tempat-tempat yang enggak dimuliakan, sandal, keset. Nah, yang seperti ini kata para ulama enggak ada enggak ada masalah dikarenakan direndahkan ihana. Di keset untuk diinjek-injek, untuk usap segala macamnya, mereka mengatakan itu boleh. Tapi lebih selamatnya tidak. <clears throat> Karena makhluk yang bernyawa termasuk yang dilarang dalam Islam. Khawatirnya adalah malaikat tidak masuk ke rumah kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innal innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya ada gambar bernyawa dan anjingnya. Bagaimana bimbingan Islam tentang gadai, gadai sawah? apakah kita garap dengan dengan ketentuan modal dari kita setelah panen ambil modal lebihnya bagi dua dengan pemilik sawah. Yang ini bagus, yang ini boleh, tidak ada masalah. Jadi e, sawah tersebut nggak diambil kemanfaatannya, dia manfaatkan tapi dengan bagi hasil dengan pemilik sawah itu diperbolehkan. Apa kita kasihkan kepada ke pemilik sawah harapannya dan hasilnya ini juga demikian <clears throat> bisa seperti itu e, pemiliknya yang garap kamu yang modali nanti eh, modal balik apa namanya eh bagi hasil. Tapi kalau kalau semata-mata eh, antum manfaatkan sawah tadi, antum ini yang terima gadai. Ada orang pinjam kepada antum uang dengan gadai sawah. Antum manfaatkan sawah tadi. Tanpa kamu sewa, tanpa kamu bayar, kamu manfaatkan itu sawah, nanti hasilnya kamu ambil, itu riba. Nggak diperbolehkan warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fawariba, semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dikatakan riba. Baik kemanfaatan kuantitas atau kualitas, tidak boleh. Sehingga syar'inya adalah e, kalau kepingin menggunakan itu sawah disewa. Kamu sewa dengan harga standar, kamu yang garap, kamu ambil hasil yang ada masalah. Atau kamu sewa dan bagi hasil dengan yang membeli sawah, tidak ada masalah. Dengan cara seperti itu barakallahu fikum. Bagaimana mengetahui guru ilmu agama yang sesuai dengan ketentuan e, di atas? Tadi itu bertanya kepada yang lain yang kita kenal ini orang baik, tauhidnya bagus, akhlaknya bagus, akhirnya bagus tanya. Kemana kita mengambil ilmu agama Allah? Kepada siapa kita, kita belajar? Tanya kepada yang sudah mengkaji agama Allah Taala. apabila mengkaji ilmu dari media sosial atau YouTube, apakah akan mendapatkan amalan soleh? Ini harus ekstra ketat dan hati-hati. Karena media sosial yang sangat luas sekali. Harus lebih ekstra ketat. Siapa dulu ini orangnya? Kan gitu ya. Siapa dulu orang ini? Siapa yang tampil di medsos? Siapa yang memberikan postingan? Eh, dan bagaimana rujukannya? Ini lebih ketat. Dikarenakan dunia maya, dunia antah berantah. Semuanya masuk. Tanya orang yang tidak dikenal dan segala macam sehingga lebih sangat-sangat ketat aturannya. Ketika semuanya dipastikan bagus, orangnya bagus, sumbernya jelas, labas. Termasuk memanfaatkan media untuk kemanfaatan-kemanfaatan yang syar'i. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bisawab. Bagaimana hukum menunda membayar hutang dalam keadaan kita mampu membayarnya? Ini kembali kepada keridoan yang menghutangi antum. Ketika dia ridho, antum bayar bebaslah semau antum, segampangnya antum. Alhamdulillah. Antum bisa manfaatkan untuk perkara-perkara yang lain. Tapi afdolnya segera kamu lunasi. Punya kemampuan langsung lunasi. Sebab berkaitan dengan bab hak-hak Bani Adam. Tapi kalau dia menuntut, mana bayarannya? Hmm, kamu kayaknya kemarin habis panen ikannya. Saya lihat tadi kamu menjaring ikan tuh. Oh, dapat banyak ikan kamu. Dapat uang banyak kan? Bayar. Wajib kamu bayar. Dikarenakan itu haknya Bani Adam. Difahami soalnya ya? Ketika kamu mampu membayar, <coughs> mampu membayar, tidak kamu bayar. Diminta, dituntut oleh orangnya, tidak kamu bayar. Itu keboliman. Itu yang disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Matlul ghani zulmun." Matlul ghani zulmun. Orang ghani yang punya kemampuan, yang menunda, nunda, nunda, nunda, nunda bayar hutangnya, itu kezaliman. Zalim itu perkara yang dosa barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Antum punya hutang kepada seseorang misalkan 50 juta. Antum terkumpul uang segitu itu. Antum kepingin umroh. <coughs> kepingin umroh sama keluarga. Cukup insyaallah segitu uang dia. Ya. Ada umroh yang pakai 21 juta, ada ya? Alfilah ah, lumayan loh. Eh, cukup untuk umroh. Maka antum kalau mau berangkat umroh izin dulu kepada orang yang kamu hutangi. Telepon, Pak. Pak Fulan jangan Ah, Pak Usman misal ya. uh, <clears throat> saya kan punya hutang pada Pak Usman 50 juta nih. Alhamdulillah sudah terkumpul uang 50 juta. Cuman Pak, uh, mohon maaf nih, saya sama isi kepikiran umroh Pak. Apakah Bapak mengizinkan saya nanti bayar hutangnya saya pakai untuk umroh pak oh silakan silakan tenang aja pak jangan uh, terlalu dipikir nanti semudahnya saja jazakallah khair wa sudah Atau pakai untuk umroh boleh tapi ketika dia, nggak mau dia mengatakan tidak bisa bayar dulu hutang anda sini maka kewajiban anda harus bayar hutang saat itu juga tidak boleh umroh dengan harta tersebut Difaham ya? Dikatakan terkait hak Bani Adam barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Apa hukumnya menyalurkan uang riba untuk pemakaman umum? Bisa. Dikatakan untuk fasum. Uang-uang haram, uang-uang riba dialokasikan untuk kepentingan umum. Ini ke pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dialokasikan pada fakir miskin. Sebagian kecil ulama kita mengatakan boleh juga dialokasikan untuk tempat ibadah. Tapi yang uh, yang yang mayoritas mengatakan untuk fasum, untuk fasilitas umum. Sehingga pemakam umum saya eh, dipakai untuk bangun jalan dan segala macamnya, untuk taman-taman, penerangan. <clears throat> Itu yang lebih tepat para jika Dikarenakan menggunakan uang riba. Seseorang tidak mau menebarkan salam. Ini penting untuk saya, saya baca. Seseorang nggak mau menebarkan salam kepada masyarakat di kampungnya dengan alasan dia tahu tuh masyarakat di kampungnya bukan orang yang ahli sholat, bahkan mungkin segala datang ke dukun dan segala macamnya. Apakah dibenarkan? Tapi ya, selama itu masyarakat masih muslim, orangnya masih muslim, belum dinyatakan kafir, maka antum masih berkewajiban untuk menunaikan hak muslim menebarkan salam. Justru antum yang punya ilmunya itu memulai yang satu ini untuk menarik simpati mereka, melebihkan hati mereka. Siapa tahu dengan antum tebar salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah, senang mereka nya. Disitulah antum punya akses untuk memberikan wejangan-wejangan terkait dengan bab karena senang sama antum. Suka sama antum. Masya Allah antum orangnya lembut, santun, bijak, arif. Masya Allah. Senang dia. Assalamualaikum. Salam. Sehat pak. Assalamualaikum. Salam. Uh, pak ini sudah adhan maghrib. Ayo pak kita sholat dulu. Uh, mas, nanti aja mas. Oh iya iya. Jangan dipaksa. Ajakan. Ajakan. Terus kalau ketemu lagi salam, antum kasih hadiah. Al-Muhib diambil simpati mereka. Itu namanya uslub taklif. Orang semacam itulah garapannya antum. Kalau semakin antum jauhi, semakin antum tinggalkan, semakin antum kasari, siapa yang akan e, berdakwah kepada mereka? Antum hanya bermodalkan akhlak yang mulia, ya, muamalah yang baik, tegur sapa, salam. Cukup. Itu penting. Kecuali ya kecuali kalau sudah dipastikan kafir. Kalau orang kafir tidak boleh kamu kasih salam. <clears throat> Difahami soalnya ya? Maka saya mengharapkan kepada antum justru punya semangat yang lebih gerakan tebar salam di kampung-kampung antum untuk menarik simpati masyarakat. Uh, antum tumpukan ini semua supaya muncul uh, saling mencintai, saling, saling menyayangi, ukhuwah. Nanti antum punya akses dari situ untuk sedikit demi sedikit berikan masukan ilmu kepada mereka. Jadi senang dulu baru dikasih ilmunya. Jangan dulu bahas masalah dukun-dukun, jangan dulu bahas yang yang lain itu nanti gampang. Yang penting antum masuk dulu dengan cara yang bagus. Pelan-pelan antum kasih ilmu, kasih ilmu, kasih ilmu, kasih ilmu. Nanti pun juga bakal menemui kendala. Yang penting ilmu sudah masuk terlebih dahulu. Itu namanya dakwanya bijak tapi tidak melanggar syariat.